Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah wa akhwati fillah. Hafizakumullah jami'an wa Kita sekarang masih berada pada permasalahan yang ke-32. Daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah, ritual-ritual atau perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Itu orang-orang sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mereka tidak mengikuti kebenaran tidak mengikuti al-haq yaitu permasalahan yang berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah bahwasannya mereka menolak kebenaran yang ada pada orang yang tidak mencintainya. Sebabnya bisa dikemungkinkan karena ta'assub fanatik dengan kelompoknya atau fanatik dengan gurunya atau sebabnya karena perkara pribadi yang kemarin kita sebutkan Gara-gara perkara pribadi, permasalahan pribadi akhirnya tidak mau menerima kebenaran. Nah, nah ini adalah perilaku dan juga kriteria serta perbuatan yang tidak layak, tidak pantas dimiliki oleh seorang nah barakallahu fikum penuntut ilmu atau bahkan tidak layak juga dimiliki oleh seorang dai, seorang pengajar, ustadz ataupun syekh dan yang semisalnya. Nah, karena perkara ini perkara perilaku yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi upayakan yang namanya kebenaran itu terima dari manapun datangnya. Dari manapun sumbernya yang namanya kebenaran dikatakan kebenaran. Nah, kita tanpa menilai orang yang nah barakallahu fikum di atas kebatilan tersebut. Tapi kalau kebenaran yang diucapkan kita katakan itu benar. Tapi kita tetap mentahdir memperingatkan bahwasanya si fulan ini di atas kebatilan ada pun ucapannya ucapannya benar misalkan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi perlu diperhatikan seperti ini. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan wafaqahullah. Qala syarih wafaqahullah wal wajib 'alaika ayyuhal muslimu maka yang wajib atas dirimu wahai seorang muslim an taqbala haqqo eh, yaitu menerima kebenaran wa in kana ma'amman la tuhib walaupun kebenaran tersebut bersama orang yang kau tidak mencintainya. Nah, walaupun kamu tidak suka dengan si A atau si B, tapi kalau kebenaran itu datang dari si A atau si B, diterima barakallahu fikum. Jangan ditinggalkan atau jangan ditolak atau jangan dikatakan wah itu nggak benar padahal perkara yang benar. Ya. Jangan sampai kita menolak kebenaran karena ta'assuf fanatik atau karena permasalahan pribadi, permasalahan syakhsiyah pribadinya. Jangan sampai. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, la takunu al-adawatu syakhsiyatu wal ahwa'u nafsiyyah." maniatan min qabulil haq. Jangan sampai permusuhan yang sifatnya pribadi ya. Eh, permusuhan yang sifatnya pribadi dan juga hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum per individu. Hawa itu menghalangi untuk menerima kebenaran jangan sampai. Jangan sampai nah barakallahu fikum permasalahan pribadi ya atau hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum per individu itu menghalangi dirinya untuk menerima kebenaran jangan sampai barakallahu fikum. Nah, Nabi صلى alaihi wasallam وسلم لما yahudi sedangkan atau bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepadanya seorang Yahudi waqala kemudian orang Yahudi tersebut mengatakan innakum tusyrikun sesungguhnya kalian itu berbuat kesyirikan taqulun kalian mengatakan masyaallah wa syaa Muhammadun eh, masyaallah nam apa-apa yang Allah taala kehendaki dan Nabi Muhammad kehendaki. Jadi menyamakan kehendak Allah dengan kehendak Nabi Muhammad SAW. Ini waktu itu orang Yahud komentar seperti itu. Kenapa orang-orang Muslimun pengikutnya Nabi Muhammad ini kok malah mengatakan seperti itu? Itu kesyirikan kata orang-orang Yahud. Langsung apa? Setelah itu Rasulullah merespon, mengambil nah barakallahu fikum langkah untuk memperbaiki lafaz tersebut, memperbaiki ucapan-ucapan tersebut karena Nah, para kalafikum orang-orang Yahud ketika mengingatkan seperti itu bukan untuk kebenaran pada asalnya. Bukan untuk kebenaran, tapi karena peringatan atau nah para kalafikum kritikan tersebut benar, Rasulullah langsung merespon. Eh, Rasulullah SAW merespon dan, respon dan juga bergerak seraya mengatakan apa? Seraya memerintahkan amar an Kemudian Rasulullah merintahkan agar para sahabat mengatakan Masya Allah wahdah. Nah, eh, Masya Allah wahdah. Apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki, Nam dengan sendirinya dalam artian semata. Paham ya? Allah SWT menghendaki sendirian. Nah, tidak ada yang diikutkan dalam masalah kehendak. Tidak ada yang menyamai dengan kehendak Allah SWT atau mengikuti atau setara dengan kehendak Allah SWT. Semua perbuatan makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa dan perbuatan makhluk adalah nah perbuatan makhluk itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Wallahu khalaqakum Bama Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Dan tidaklah kalian berbuat atau berkehendak melainkan nama Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam telah menghendakinya. Menunjukkan bahwasanya kehendak hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini wala yaqulu dan jangan sampai mereka mengatakan masya Allah wa sya Muhammad. Aywa. Dan jangan mengatakan masya Allah wa sya Muhammad. Apa-apa yang Allah telah kehendaki dan apa-apa yang Nabi Muhammad kehendaki. Karena kenapa? Karena ucapan pakai wawu di sini mengatofkan atau mengikuti di sini seakan-akan terkesan bahwasanya kehendak Allah Taala itu beriringan dengan kehendak Nabi Muhammad atau kehendak Nabi Muhammad SAW beriringan dengan kehendak Allah Subhanahu Taala. Padahal tidak demikian. Tapi kehendak Nabi Muhammad SAW setelah kehendak Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau pakai summa, itu lebih mending ya. Nah, summa sya'a Muhammad. Kan? Nah, Masya Allah, summa sya'a fulan. Eh? Nah, apa-apa yang Allah kehendaki kemudian eh, kemudian apa kemudian kendak si fulan Ewa. Eh, misalkan kalau kita misalkan ditolong ya ditolong sama orang jangan mengatakan kalau seandainya bukan karena kamu tadi aku tidak selamat itu jangan gitu tapi ya kalau seandainya bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kemudian pertolonganmu nah ada lafaz summa Paham ya? Kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diriku, kemudian kehendakmu untuk menolongku, eh, ya, kemudiannya bukan dan, tapi pakai lafaz summa itu kemudian. Itu menunjukkan bahwasanya apa? pertolongan yang bersumber dari hamba tadi setelah apa? Setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengan wawu dilarang karena kalau dengan wawu itu nanti dikhawatirkan apa? Mengandung unsur musyarakah di situ, kebersamaan atau serikat dalam perbuatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan kita tolong saudara kita eh, atau misalkan kita nah dibantu saudara kita, jangan saya mengatakan semata-mata saudara kita jangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan mengatakan tadi kalau bukan karena kamu aku sudah mati. Nah, ini keliru. Tapi bagaimana? Tadi itu ya, kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki aku selamat, kemudian bukan karena kamu, eh? kemudian bukan kemudian kalau bukan karena kamu, adalah kemudian lebih, bukan dan ya. Nah, mungkin aku sudah binasa atau mungkin aku sudah mati. Itu benar. Kenapa? Karena kehendak hamba. Nah, itu dibawa bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disamakan tapi terjatuh, jatuh setelahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu. Kita sini. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila hadzal haqq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran ini. Wa amara ashabahu bitarkil khata' dan kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabatnya agar meninggalkan kekeliruan. Karena keliru ketika para sahabatnya mengatakan Masya Allah wa sya Muhammadun. Eh, Allah Ta'ala berkehendak kemudian juga eh, Allah SWT berkehendak dan Nabi Muhammad juga berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan Nabi Muhammad SAW juga berkehendak. Berarti menyamakan kehendak Nabi kita Muhammad SAW dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keliru. Tapi yang benar bagaimana? Yang benar kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita misalnya ditolong saudara kita, sadarkanlah pertolongan tersebut pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, misalkan ya kita misalkan tadi mau jatuh, eh, kemudian ditolong saudara kita, akhirnya apa yang kita ucapkan? Jazakallah khairan misalkan, semoga Allah telah balas engkau kebaikan. Tadi itu kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kemudian kamu menolong, eh, ayo, ya, kemudian. Nah, bukan bukan ngomong tadi kalau bukan karena kamu aku sudah jatuh. Itu keliru. Tapi apa? Tadi itu kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kemudian kamu menolong aku, aku sudah jatuh. Itu enggak masalah. Karena pertolongan hamba itu di bawah siapa? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang mudah, nggak usah bingung. Barakallahu fikum. nah Yang jelas sama yang jelas jangan, jangan pakai lafaz wawu tapi pakai summa. nah pakai summa. Kita lihat sini. Itu kalau seandainya mau digabungkan, tapi kalau seandainya murni langsung malah lebih bagus. Nah, maksudnya bagaimana tadi itu kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala menolong kami, nah, situ tak sama situ tak lebih bagus lagi. Ya, Masya Allah wahdah maksudnya. Nah, paham salah ya? Tapi kalau bergabung dengan kehendak atau perbuatan makhluk bagaimana? Jangan pakai wawu tapi pakai summa. Tapi pakai summa na barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wa kadzalika alladzi ja'a nabiyyu wa kadzalika alladzi ja'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ahbaril yahud. Demikian juga Naam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan naam ahlul ilmnya, pendetanya orang Yahud. Naam. Eh, pendetanya atau ahlul ilmunya orang Yahud. Isinya ulamanya Yahud. Wa qala naam seraya mengatakan apa? Ulama Yahud tersebut, "Innallaha yatwi samawati bi yaminih." Naam. Kemudian wa yahmilul jibala ala usbu'in wal aradina ala usbu'in ila akhir hadis. Orang Yahud tersebut atau Nah, barakallahu fikum pendeta Yahudi tersebut atau ulama Yahudi tersebut mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu menggenggam langit. Nah, barakallahu fikum menggenggam langit dengan tangan kanannya. Wa jibal ala usbuk dan membawa enam gunung di atas apa jari jemarinya. Wal aradin dan apa? membawa enam bumi ini semuanya di atas jari jemarinya. Nah, atau di atas jarinya. Ila akhir hadis Kemudian setelah itu Rasulullah apa? tertawa. Fan Nabi SAW dhahika hatta badat nawajidub. Kemudian Rasulullah pun tertawa hingga nampak atau muncul kelihatan nawajidub, kelihatan gigi taringnya. Bayangkan nih. Tasdiq li hadzal li hadzal habr. Dalam keadaan membenarkan ucapan al-habr ini. Siapa habr maksudnya? Nam pendetanya orang Yahudi tadi. Atau ulamanya orang Yahudi ini Wa anzalallahu qawlahu ta'ala wa anzalallahu qawlahu ta'ala kemudian Allah telah menurunkan firman-Nya wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusrikun dan tidaklah mereka mengagungkan Allah taala dengan sebenar-benar pengagungan qadarus ini maksudnya adalah azamu maknanya adalah azamu wa ma azamullah haqqa ta'zimih maknanya gitu paham ya maknanya apa tadi maknanya Qadaru maknanya adalah azamu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya wa ma'azamullah haqqa ta'zimi. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu padal bumi jami'an seluruhnya nanti qabdatuhu yaumil qiyamah berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala dari kiamat nanti. Was samawati matwiyatun biyaminih dan langit-langit pun juga, juga apa? digenggam berlipat-lipat berada pada tangan kanannya. Naam. Subhanahu wa taala Maha Allah Subhanahu wa taala. Ana Maha Allah Subhanahu wa taala. Dan Maha Allah Maha Allah dan Maha agung Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun dari apa yang mereka sekutukan. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW membenarkan kebenaran yang datang dari orang Yahud. Dalam artian bagaimana? Walaupun itu orang Yahud, walaupun itu adalah orang yang bukan beragama Islam, tapi kalau kebenaran tetap dikatakan kebenaran. Karena kalau kita menolak kebenaran dalam artian bagaimana kita katakan itu salah, justru kita yang salah padahal itu kebenaran gitu loh. Jadi kalau kebenaran jangan dikatakan salah walaupun munculnya dari orang yang nam ahlu bidah atau ahlu dolal. Tapi yang kita salahkan mereka ini sudah tahu kebenaran kenapa tidak mengikuti gitu loh. Sudah tahu kebenaran kenapa tidak mengikuti? Nah, itu kita salahkan. Adapun kebenarannya tidak kita salahkan. Karena kebenaran bagaimana? Karena terkadang orang ahlu bidah atau dolal atau orang hizbiyun mereka terkadang menggunakan ungkapan-ungkapan yang benar tapi apa urida biha batil kalimatu haqqin urida biha batilun nah ucapan yang benar tapi yang diinginkan dengannya adalah kebatilan bayangkan itu ucapannya benar hadisnya benar ayatnya benar pendalilannya yang pakai dalil itu paham ya dalil-dalil yang mereka pakai itu dalil itu benar sahih bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tapi apa kalimatu haqqin urida biha batil ucapan-ucapan yang benar tapi yang diinginkan dengannya kebatilan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka ahlu bid'ah udolal atau orang hizbiyun menukilkan ayat-ayat Allah, menukilkan hadis-hadis Rasulullah, tapi fungsinya tujuannya untuk menguatkan hawa nafsu mereka, pendapat mereka atau pemikiran mereka. Ini keliru. Nah, barakallahu fikum bukan apa? Bukan untuk menampakkan kebenaran, menghancurkan kebatilan, bukan tapi fungsinya menguatkan hawa nafsu mereka yang keliru, justru dikuatkan dengan hadis atau ayat yang sahih tadi. Nah, Paham ya? Jadi jangan sampai kita keliru dalam memahami seperti ini. Wah ini buktinya si fulan punya dalil, si fulan buktinya apa? Punya dalil kalau Allah, kalau Rasul. Dilihat dulu pendalilannya benar enggak itu loh. Kalau dalilnya benar jelas, sumbernya dari Al-Qur'an itu benar, sumber dari As-Sunnah juga benar, tapi dia itu benar enggak ketika berdalilkan dengan dalil, dalil itu gitu loh. Nah, sehingga kita dalam memahami Al-Qur'an Sunnah dengan apa? Bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman para pendahulu umat kita dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in Wa man ta'abi'an bi'isani la yamdin. Nah, seperti itu. Kita lihat sini falamma tabaqa paulu hadal habr. Kemudian ketika mencocoki atau ketika ucapan enam pendeta Yahud ini nah, mencocoki kebenaran falamma tabaqa paulu hadal habr al Yahud al-haqqa. Kemudian tatkala mencocoki ucapan pendeta dari kalangan Yahud ini atau ulama dari kalangan Yahud ini, enam ahlu ilmunya orang Yahud, mencocoki kebenaran, qabilahun Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, Rasulullah pun menerima dan juga senang dengannya. Nah, senang dengannya. Ya, wa barakallahu fiikum. Sehingga Rasulullah tertawa kan? Nah. Alhasil kesimpulannya, khulasahnya, anal musliman yajibu alaihi an yaqbal alhaqqa Bahwasanya orang muslim itu harus bagi dia atau yang layak bagi dia menerima kebenaran. Wala tahmilahu adawatuhu asyakhsiyah wa aghraduhu an-nafsiyah jangan sampai membawa dirinya permusuhan yang sifatnya pribadi atau keinginan-keinginan pribadiyah na'am wa isya'atul lati tusya' dan juga kabar-kabar yang telah disebarkan an ba'di ahli al-haq an an ba'di ahli al-haq nah tentang sebagian apa Para pemegang kebenaran, la tahmilahu hadil umur ala rafdi ma yaquluhu hadzal alim. Jangan sampai ini semuanya membawa, jangan sampai perkara-perkara semuanya, itu perkara pribadiyah, eh, permasalahan pribadi, hawa nafsu atau keinginan-keinginan duniawiyah dan semisalnya, jangan sampai membawa apa? Untuk menolak apa yang diucapkan oleh orang alim ini. Bal yang tafi'u dan bahkan yang pantas itu mengambil manfaat dengannya. Mengambil manfaat dengan apa? dengan kebenaran tersebut hatta walau kana hadzal alim ghairu mustaqim bahkan eh, bahkan kalau seandainya orang alim ini tidak istiqomah tapi kalau yang diucapkan benar ucapannya itu jangan disalahkan itu ucapannya tapi ya nah eh, karena kita yang kita bela yang kita benarkan yang kita anggap itu ucapannya itu benar enggak gitu loh kalau orangnya keliru keliru tetap katakan tangan orang yang sesat gitu tetap kita katakan alim ini tidak istiqomah si, eh, si fulan ini atau si alim ini tidak istiqomah tapi ucapannya benar gitu caranya. Nah. Walau kana ma yuqalu fihi min adzam wal aib sahihan. Walaupun kalau seandainya di, yang diucapkan, nah barakallahu fikum. Walaupun kalau seandainya yang diucapkan tentangnya itu berupa celaan ataupun cacat, itu benar. Idza qala kalimat haqqin. Nah, apabila dia mengucapkan ucapan yang benar, wajib bal, wajib diterima ucapan atau ungkapan yang benar tadi. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kalau seandainya celaan dan juga eh, cacian atau cacatan tadi, mencacat atau mencela tadi itu benar. Nah, barakallahu fikum. Nah, idza qala kalimat haqqan apabila dia mengucapkan ucapan yang benar, wajib kita terima. Wajib terima ucapan yang benar tersebut. Lali ajri hadha syakhs tapi kita menerima kebenaran tersebut bukan semata-mata karena orang ini bukan. Walakin li ajli haq, tapi karena itu kebenaran itu loh. Kita terima karena itu kebenaran, bukan karena orangnya itu yang yang apa yang keliru tadi. Orangnya katakan karena keliru, dia mengetahui kebenaran kenapa tidak mengikuti kebenaran gitu loh. Paham ya seperti itu. Nah, nah jadi semata-mata kita yang kita terima itu kebenarannya bukan orangnya gitu loh. <clears throat> ada huwal wajib inilah yang wajib. Fayajibu ala talabatul ilm. Maka wajib bagi penuntut ilmu, bagi para penuntut ilmu an haju agar mereka menempuh perjalanan atau prinsip hadal manhaj ar-rabbani, prinsip atau jalan yang rabbani ini yang bisa mendidik ini wahwa kabul hakim iman yaitu menerima kebenaran dari siapapun atau dari siapapun yang membawa kebenaran tersebut sehingga Abu Hurairah waktu itu ketika diperintahkan untuk menjaga na'am kalafikum barang zakat apa itu setiap hari setiap malamnya diambil oleh siapa oleh setan e, kemudian malah setan itu yang mengajari ayat kursi bayangkan padahal setan tahu sendiri musuh manusia tapi karena kebenaran yang diajarkan yang diajarkan itu adalah kebenaran nah barakallahu fikum Rasulullah menerima menerima kebenaran tersebut sehingga apa Nah, barakallahu fikum. Nah, Rasulullah juga bersabda barang siapa yang membaca ayat kursi, nah barakallahu fikum niscaya dia akan dilindungi hingga enam datang pagi harinya. Menunjukkan bahwasanya kebenaran yang namanya kebenaran tetap dikatakan kebenaran. Ini bukan dalil bahwasanya dibolehkannya mengambil ilmu dari al-bid'ah Tetap tidak diperbolehkan tetap menjaga jarak jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang-orang sesat, orang-orang hizbiyun beralasan yang kita ambilkan kebenarannya, yang kita ambilkan kebenarannya. Kalau yang keliru kita tinggalkan, yang benar kita ambil. Itu kata mereka, itu keliru. Ambillah kebenaran. Nah, dan tetap menghindari mereka karena mereka membawa subhat-subhat yang tentunya kita kadang tidak tahu. Wasyubhu khattafah wal qulubu dha'ifah. Sedangkan subhat-subhat itu menyambar-nyambar Naam dan hati itu lemah barakallahu fikum. Naam. Jadi jangan sembarangan membawa hadis ini, hadis berkaitan masalah Nah, barakallahu fikum Abu Hurairah diajari oleh setan ayat kursi kemudian diambil dalil bahwasanya diperbolehkan kita mencari ilmu dari ahlu bid'ah wad dan semisalnya jangan kita tetap mencari ilmu dari ahlu sunnah wal jamaah inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum rawahu muslimun fi muqaddimatihi muqaddimah saya muslim Naam min qawli Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Dilihat. Bukan sembarang orang tapi dilihat dulu dari mana ilmu yang akan diambil. Dari ahlu sunnah atau bukan? Kalau dari ahlu sunnah diambil. Ternyata kalau dari ahlu bidah bagaimana tinggalkan dan tidak perlu ikut campur dalam perkara tersebut. Yang jelas kebenaran tetap dikatakan benar. Yang batil tetap dikatakan batil. Nah, barakallahu fikum jangan sampai membawa diri kita untuk menolak kebenaran dikarenakan perkara atau permasalahan pribadi ya atau perkara yang di dalamnya ada unsur tasuk atau fanatik